Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti manhaj beliau tata cara beliau dalam beragama di dunia ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada DKM Masjid Besar Agung, Masjid Agung Tarogong, Al-Ustaz Ridwan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan kajian di pagi hari ini di masjid beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarga beliau dan menjadikan masjid ini berbarakah dan lebih ramai dengan jamaah-jamaah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat InsyaAllah di BK hari ini kita akan membahas suatu tema yang penting bagi kita sebagai evaluasi atas apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan yang telah berlalu. Seperti yang tercatat bahwa tema hari ini adalah tentang tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapalah yang tidak mau ibadahnya, ibadah Ramadannya terutama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua menginginkan hal tersebut. Dikarenakan ketika seorang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berarti termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa dan itu adalah tujuan dari disyariatkannya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya di antara tujuan disyariatkannya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang yafuz, orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan yang telah berlewat. Nah, Sebelum kita membahas tentang tanda-tanda diterimanya amal seorang seorang muslim ataupun muslimah akan indah kalau misalnya kita menengok sebentar terhadap keadaan para salaf dahulu ketika mereka telah meninggalkan Ramadan atau Ramadan telah meninggalkan mereka. Apa yang terjadi pada para salaf dahulu? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menyebutkan tentang keadaan-keadaan mereka setelah berlalunya Ramadan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh diantaranya disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau mengatakan bahawa dahulu para salaf ya kanu yastaqbiluna qabla qudumihi bi sittati ashhur فإذا مضى رمضان كانوا يقفون لله عز وجل راجين داعين أن يتقبل منهم ذلك الشهر Ya, dahulu para salaf sebelum datangnya bulan Ramadan, enam bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan diri mereka dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah berlalu Ramadan dari mereka, maka enam bulan yang tersisa mereka gunakan untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Mu'minin, Ya suatu hari beliau keluar untuk melaksanakan sholat Id bersama kaum muslimin. Maka beliau mengatakan ayyuhan nas annakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 laila wa kharajtum yawm tatlubuna min Allah an yataqabbala minkum. Ya. Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz ingin mengingatkan kepada manusia bahwasanya kalian sekarang ini ya kalian telah berpuasa 30 hari dan telah berlalu 30 hari tersebut dan sekarang kalian keluar ya untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima amal kalian. Jadi keluarnya mereka dalam rangka sholat Id tersebut untuk melaksanakan sholat Id itu bukan untuk berhura-hura, bukan untuk beramai-ramai, ya akan tapi keluarnya mereka adalah untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima ibadah yang telah mereka lakukan selama bulan Ramadan. Ini keadaan para salaf. Oleh karena itu, salah seorang ya, alim beliau mengatakan yaitu Wahab ibnu Al-Ward Beliau mengatakan ketika melihat orang-orang di musalla ya tempat untuk melaksanakan salat Id, melihat orang-orang di sana itu ya saling bersenda gurau karena senangnya mereka sudah keluar dari bulan Ramadan, ya seolah-olah mereka telah lepas dari beban yang berat, ya maka beliau mengatakan ya ajaban. Ya, Ya subhanallah, ya lil ajab. Subhanallah, sangat mengherankan sekali keadaan mereka. Ya. Maka keadaan mereka itu satu di antara dua hal. Ya. Keadaan seorang seperti itu, ya. Maka karena mereka mengira satu dari dua hal. Yang pertama, imma an yataqabbalallahu minhum. Ya, Mungkin saja karena mereka merasa amalnya telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka kan mereka melakukan hal tersebut. Akan tapi belum mengatakan walaupun begitu perbuatan mereka bukanlah perbuatan orang yang bersyukur. Ya. Wa imma ya, keadaan yang kedua lam yataqabbal minhum. Keadaan mereka belum di diterima oleh Allah Azza wa Jalla amal-amal perbuatan mereka yang dilakukan di bulan Ramadan. 6. Fa in kana Allah lam yataqabbal anhum, fama hadza fi'lul mutahassirin. Kalau ternyata memang Allah Azza wa Jalla belum menerima amal perbuatan mereka di bulan Ramadan, maka bukan seperti ini orang ya perbuatan orang-orang yang bersedih karena amalnya tidak diterima. Jadi Wahab ibn Munabbi, Wahab afwan, Wahab ibn Ward, beliau mengkritiki eh, mengkritisi perbuatan orang-orang yang beliau lihat pada zaman tersebut. Yaitu mereka bergembira-gembira, ya tertawa-tawa seperti ini, ya tertawa-tawa terbahak-bahak dan mereka mengkritisi bukan seperti ini ya keadaan orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau misalnya amal mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla Bukan seperti ini pula keadaan orang yang bersedih karena amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para salaf dahulu mereka ketika mengamalkan suatu amalan itu tidak menganggap bahwa wajib bagi Allah untuk menerima amal mereka. Para salaf dahulu ketika mereka mengamalkan suatu amalan mereka tidak menganggap bahwa wajib bagi Allah untuk menerima amal perbuatan mereka. Memang siapa kita mewajibkan bagi Allah Yang mewajibkan kepada Allah untuk menerima Amal perbuatan kita Kita enggak bisa Sehingga seharusnya keadaan orang Yang telah selesai dari bulan Ramadan Justru dia dalam keadaan takut Takut kalau-kalau Ramadan dia amal ibadah dia yang selama ini dilakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan yang ada pada diri mereka itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang yang banyak ya yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan agar dengan harapan Allah Subhanahu wa taala itu mau menerima amal ibadah Ramadan mereka yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan yang telah berlalu. Naam. Ya, ini keadaan para salaf dahulu. Kemudian para salaf dahulu, para salaful ummah mereka sangat perhatian sekali dengan bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengamalkan suatu amalan ibadah, suatu amalan maka mereka begitu memperhatikan amalan perbuatan mereka agar nanti Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerima amal ibadah mereka. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Kebanyakan bahkan wal billah sebagian kaum muslimin sekarang ini melaksanakan suatu ibadah hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban saja baginya ah yang penting saya sudah sholat yang penting saya sudah puasa ya keadaannya seperti itu nggak peduli apakah nanti amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak padahal orang yang tidak orang yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang yang paling rugi orang yang paling rugi ya. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad serta dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbar dan beliau mengucapkan amin, amin, amin tiga kali. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, sa'idta al-mimbar wa qulta amin, amin, amin." Ya Rasulullah, Anda naik mimbar kemudian Anda mengucapkan amin, amin, amin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atani Jibril." Baru saja Jibril, Jibril datang kepadaku. Fakal, kemudian dia mengatakan, Barang siapa yang dia masuk pada bulan Ramadan dan dia belum diampuni oleh Allah, kemudian dia keluar darinya dan meninggal masuk neraka, Kemudian Allah Azza wa Jalla menjauhkannya dari rahmatnya, fa'ab'adallahu fa'ab'adahu Allah, maka Allah menjauhkannya dari dari rahmatnya, maka dialah orang yang rugi. Ya, celakalah. Dalam riwayat dalam riwayat uh, Tirmidzi dikatakan dikatakan raghima anfu. Ya, rugilah atau celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadan kepadanya kemudian dia keluar darinya, kemudian setelah itu meninggal dunia dan masuk neraka, dan Allah Azza wa Jalla menjauhkannya dari rahmatnya. Qul amin. Katakanlah amin ya Muhammad. fakul tu amin. Maka aku katakan amin. Ya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan seseorang, ya, jika seseorang amal ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan bahwa orang tersebut adalah serugi-ruginya orang. Sehingga para salaf dahulu sangat memperhatikan ya, bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan perhatian mereka terhadap amal ibadah yang agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada perhatian mereka terhadap amal-amal mereka sendiri. Maksudnya mereka itu tidak memperhatikan banyaknya amal yang akan mereka lakukan, tapi mereka memperhatikan kualitas amal yang akan mereka lakukan. Kualitas amal yang akan mereka lakukan. Ya. Sahabiyun Jalil Ali radhiyallahu anhu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin jadilah kalian orang-orang yang perhatian perhatiannya terhadap bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada perhatian terhadap amal-amal. Jadilah kalian Orang-orang yang terhadap amal bagaimana supaya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada perhatian dia terhadap amal-amal itu sendiri. Maksudnya bukan yang penting itu banyaknya amal, tapi yang penting adalah kualitas amal itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala beliau mengajukan alam tasma'u liqaulillahi ta'ala Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Sahabiyun Jalil Fadalah Ibn Ubaid juga mengatakan la an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha ya seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal saya walaupun sebesar biji zarrah ya biji sawo yang kecil maka itu lebih baik daripada saya lebih aku sukai ya lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya li'anna Allah yaqul hal itu dikarenakan الله berfirman إنما يتقبل الله من المتقين sungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa maka ketika dia mengetahui amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa dan berarti dia sesuai ya dia telah sesuai dengan apa yang dengannya Allah Azza wa Jalla untuknya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa Ramadan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni raqhatain, lakana dzalika hasbi wa kifayah." Seandainya aku mengetahui Allah Azza wa Jalla itu menerima dua rakaat saja dari salat saya, ya maka itu sudah cukup bagiku dan sangat cukup karena Allah taala yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqabbalu Allah minal muttaqin sungguhnya Allah itu hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa ini perhatian salaf dahulu ini keadaan salaf dahulu ya keadaan para salaf terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan jadi mereka tidak pernah menganggap bahwa pasti Allah itu akan menerima amal ibadah mereka. Tidak ada pernah anggapan, tidak pernah ada anggapan seperti itu. Walaupun dengan kesungguhan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan dan penjagaan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menganggap bahwa pasti Allah itu menerima amal ibadah mereka itu. Sehingga mereka pun diliputi perasaan takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amal yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat, lalu di manakah kita dari para dari akhlak para salaf dahulu? Sudahkah kita merasa hal, merasakan hal, hal seperti itu? Ya. Atau justru kita yakin bahwa amal kita itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, hayhat hayhat hayhat hayhat. Ya, sungguh jauh kita dengan para salaf. Ya, dalam amal ataupun dalam sikap mereka setelah beramal. Dahulu para salaf merasa takut jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka adalah orang yang kita ketahui yang sangat bersemangat dalam melakukan melakukan amal ibadah dan sangat menjaga amal mereka dan mereka berusaha agar amal perbuatan mereka itu betul-betul mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Toh begitu mereka tidak pernah merasa atau menganggap bahwa Allah pasti akan menerima amal ibadah mereka. Sehingga yang kita perhatikan, yang kita lihat dari mereka adalah ibadah dan ibadah yang indah dan banyak yang telah mereka lakukan dalam rangka agar mereka bisa mencuri hati Allah Subhanahu wa taala kalau boleh ditabirkan seperti itu agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal ibadah mereka. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah jami'an. Para salaf, ulama salaf telah bersepakat bahwasanya amal ibadah yang dilakukan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terhimpun padanya dua hal. Ya. Terhimpun di dalamnya dua hal. Yang pertama apa? Al-ikhlas ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengamalkan suatu amalan, maka yang dia inginkan itu wajah Allah saja. Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak ada tendensius untuk untuk mendapatkan dunia. Yang kedua adalah ittiba, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya, dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, yaitu zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Ketika membaca ayat ini berkata Imam Fudail bin Iyad menafsirkan makna ahsana amala disebutkan dalam ayat ini ahsana amala yang paling baik amalnya ay akhlasuhu wa aswabuhu yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, wal khalis kata beliau wal khalis maka orang yang ikhlas adalah makana lillah adalah orang yang mengamalkan hanya untuk Allah saja. Was sawab maka ala sunnah dan yang dimaksud dengan sawab dan benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau. Ya, jadi Fudail bin Iyad menafsirkan bahwa ahsanu amala, amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan amal tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimandatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Setelah Allah mewajibkan amal, mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Dan kas, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk. Agar kita mengetahui tata cara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tidak kita tidak faham terhadap Al-Quranul Karim. Maka Allah Azza wa Jalla karena kasih sayangnya juga mengutus seorang rasul yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada umat ini isi Al-Qur'an tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla itu memperingatkan kepada orang-orang yang berusaha atau yang ingin memahami Al-Qur'an ini dengan pemahaman sendiri. Orang-orang yang berusaha ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan caranya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuk orang dari dari bangsa kita, maksudnya dari jenis kita, ya, untuk menjelaskan Al-Quran ini. Maka orang yang dia berusaha ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan caranya sendiri, maka seolah-olah dia mengatakan, saya bisa sendiri, saya nggak butuh dengan orang ini. Untuk memahami Al-Quran saya nggak butuh dengan orang ini. Saya bisa sendiri. Padahal Allah yang menunjuk Muhammad untuk menerangkan Al-Quran. Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara, cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang orang yang tidak mau mengikuti sunnah beliau. Seolah-olah dia mengatakan saya nggak butuh terhadap orang ini. Untuk memahami Al-Quran ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka orang ini adalah orang yang sangat durhaka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulun al jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya Rasulullah diam di situ, ya kita katakan ya Rasul, jangan tambah. Sudah diam-diam, jangan tambah. Akan tapi beliau tidak diam. Beliau melanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ada orang yang enggan masuk surga? Ada. Dahulu para sahabat pun heran, masa sih ada orang yang enggak mau masuk surga? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya? Ya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia yang akan masuk surga. Sedang orang yang dia bermaksiat, gak mengikuti tata caraku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Karena orang ini sangat durhaka. Ya, bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas Allah itu suruh Rasul ini untuk menjelaskan Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang paling faham. Karena Allah paling tahu terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Rasul dan Allah SWT paling tahu dan paling paham bahwa orang ini adalah orang yang paling bisa menjelaskan kepada kita Al-Quran dan menjelaskan bagi kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada orang yang mengatakan saya nggak butuh orang ini? saya bisa memahami Al-Quran dengan cara saya sendiri. Saya bisa beribadah kepada Allah dengan cara saya sendiri. Itu orang-orang yang tidak pernah apa? Tidak pernah yang menganggap hadis itu dibutuhkan. Gak butuh saya hadis. Gak butuh saya dengan apa petunjuk Rasul. Saya bisa beribadah dengan Allah sendiri. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling durhaka. Maka nggak heran kalau orang seperti ini itu di apa dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang tidak akan masuk surga tadi orang yang enggan untuk masuk surga. Nah, jadi wajib kita perhatikan dan dahulu para salaf sangat memperhatikan amal perbuatan mereka ini. Sangat memperhatikan bagaimana agar amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terkumpul di dalamnya keikhlasan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh, yang tidak ada perkara kami di atasnya, maka amal tersebut akan tertolak. Nah, amal tersebut akan tertolak karena jelas pasti amal tersebut tidak akan benar karena orang yang mengira-ngira saja, mengira-ngira saja, ya, ibadah itu nggak boleh dikira-kira ya, kawan, ya. Ibadah itu bukan dengan perasaan, ibadah itu dengan dalil. Agama itu bukan dengan perasaan, agama itu dengan dalil. Ya. Kalau agama itu dengan perasaan, maka rusak agama ini. Ya. oh, kayaknya boleh nih seperti ini. Perasaan saya boleh, menurut saya boleh. Maka masing-masing orang itu perasaannya beda-beda. Ya. Perasaannya beda-beda, akhirnya agama itu akan pecah, rusak. Karena masing-masing punya perasaan sendiri-sendiri. Maka agama ini, ibadah ini harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Nah, Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dalam sunan-sunan keduanya, dalam kitab sunan keduanya menyebut hadis dari Ibar Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." 6. عليكم bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar Kalian harus berpegang dengan sunnahku. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jelas perkataannya. Paling jelas perkataannya. Dan beliau mengatakan alaikum. Ya, alaikum mana wajibun alaikum. Ya. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin ya karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti beliau ya tamassaku biha berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut wa'addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham ya maksudnya peganglah erat-erat jangan sampai engkau meninggalkan sunnah tersebut walaupun badai menimpa ya, sehebat apapun ya badai yang menimpa maka harusnya engkau betul-betul pegang erat sunnah tersebut kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid ini menunjukkan bahwa akan datang suatu masa yang dimana fitnah di masa tersebut sangatlah kuat sehingga sampai-sampai kalau orang yang tidak memegang sunnah tersebut dengan kuat pasti orang tersebut akan terbawa arus fitnah tersebut. Karena hebatnya sun hebatnya fitnah waktu itu. Ya. Luar biasanya fitnah waktu itu. Ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala waktu itu sangat-sangat hebat. Ya. Sehingga orang yang tidak betul-betul berpegang dengan sunnah dan menggigitnya dengan gigi geraham yang menunjukkan tentang kesungguhan dia dan juga apa keseriusan dia keseriusan dia dalam memegang sunnah ini saya orang tersebut pasti akan terbawa arus fitnah billah dan orang yang terbawa terfitnah maka dialah orang-orang yang celaka di hari kiamat dari penjelasan ini maka bisa diketahui bahwasanya amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah SWT hanya apabila di dalamnya ada dua hal. Yang pertama ittiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan itu kita bisa pahami dari hadis-hadis beliau yang juga telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang yang kedua syarat yang kedua adalah agar amal tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه amal perbuatan itu ya setiap amal perbuatan itu adalah tergantung dengan niat ya ketika dia melakukannya maka barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya ya beliau memberikan permisalan atau gambaran menjelaskan dengan contoh ya bahwa orang yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada keikhlasan dan juga ada ittiba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Maka pada siapa yang hijrahnya karena keinginan dunia yang ingin dia dapatkan, awi imra'atin yang kihuha atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunianya, akan tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perhatian para salaf terhadap amal perbuatan mereka. Jadi sebelum mereka mengamalkan suatu amalan, maka mereka sudah mempersiapkannya bahwa amal memastikan bahwa amal tersebut sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadah tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, setelah mereka melakukan amalan-amalan tersebut, mereka tetap merasa takut. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amal mereka. Walaupun begitu, ya, Para salaf dahulu walaupun mereka sudah serius dalam mengamalkan amalan ibadah dan berusaha menjaga agar amalan tersebut terkumpul di dalamnya ikhlas dan ittiba, mereka tetap merasa takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan yang mereka lakukan. Dan ketakutan tersebut melahirkan amalan-amalan soleh yang bisa menjadi tanda bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah tanda-tanda yang dengannya kita berharap atau mengetahui bahwasanya Allah itu menerima amal ibadah kita? Para asatidzah dan juga ulama-una, ya, ulama-ulama kita telah mengumpulkan beberapa hal yang bisa menjadikan tanda bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang, amal ibadah seseorang adalah yang pertama adamur ruju'i ila dzambi ba'da ta'ah. Tidak kembali kepada perbuatan dosa setelah dia melakukan ketaatan. Tidak kembali kepada perbuatan dosa setelah dia melakukan ketaatan. E, maksudnya mereka itu berusaha untuk tidak kembali dan Allah berikan taufik kepada dia untuk tidak kembali pada perbuatan dosa yang dahulu yang dia lakukan sebelum melakukan amalan-amalan ibadah. Ya. Bukan berarti orang tersebut maksum, ya, bukan. Karena tidak ada orang yang maksum. Tapi mereka berusaha dengan sungguh-sungguh ya dan Allah ilhamkan atau tau, berikan taufik kepada hatinya untuk tidak kembali pada perbuatan dosa. Allah jadikan dosa itu perbuatan yang menjijikkan baginya. Ya, setelah ketaatan yang mereka lakukan. Dikarenakan kembali pada perbuatan dosa dengan kesengajaan dan juga keridhaan, kesenangan itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak menerima amalannya menunjukkan kerugian baginya. Ya. Keriduan seseorang dan kesenangan seseorang untuk melakukan ya, dan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, maksiat tersebut sesuatu yang biasa, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amal ibadahnya. Berbeda ada berbeda dengan orang yang sudah berusaha tapi dia terjatuh pada perbuatan maksiat. Itu berbeda. Ya. Orang yang sudah berusaha dan jatuh pada perbuatan maksiat maka itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu nggak menerima. Ya. Karena memang sifat kita manusia mahalul khata wa nisyan. Ya. Tepatnya lupa dan salah. Boleh jadi seorang sudah berusaha, tapi dia tergelincir suatu saat. Tapi ketergelincirannya dia langsung dibarengi dengan amal ibadah yang soleh. Langsung bertobat. Kembali lagi. Ketika dia mengetahuinya, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ridha, bahkan senang dengan perbuatan maksiat tersebut, menganggapnya itu sesuatu yang sepele. Ah, nggak apa-apa. Ini kan masih kecil. Ya, Allah kan Maha Ampun. Maha mengampuni. Ada sifat istisghar, ya, menganggap remeh terhadap maksiat yang dia lakukan. Maka orang yang melakukan seperti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima ibadahnya. Berkata Yahya bin Mu'ad, seorang imam zahid yang meninggal pada tahun 2000, eh, 258 Hijriah, beliau mengatakan man istaghfara bilisanihi wa qalbihi 'ala al-ma'siyah ma'qudun. Barang siapa yang dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla beristighfar atas maksiat yang dia lakukan dengan lisan dan hatinya bukan hanya sebentar dengan lisan tapi lisan diiringi dengan hati ya makudun maka hal itu akan makud terikat maksudnya menunjukkan bahwa amal tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa azbuhu ay ila al-ma'siyah dan keinginan kuatnya untuk kembali pada perbuatan maksiat ba'da syahr setelah berlalunya Ramadan wa ya'ud dan dia kembali betul-betul melakukannya ya fasawmuhu alaihi mardud maka puasanya itu tertolak Badan siapa yang dia berazam ah nanti kalau udah selesai ya Ramadan saya enggak nah, saya menghormati Ramadan kata dia ya tapi kalau begitu selesai Ramadan saya balik lagi dan ternyata melakukan maka itu menunjukkan bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa babul qabuli fi wajhi masdud dan pintu penerimaan di depannya itu tertutup jadi Allah nggak akan menerima amalnya Allah nggak menerima amalannya memang ketika Ramadan dia berubah 100% secara zahir. Ya. Secara zahir kelihatan Masya Allah. Termasuk ahlu taqwa secara zahirnya. Tapi dalam hatinya ada keinginan. Begitu dia selesai dari Ramadan, maka dia akan kembali pada perbuatan maksiatnya dahulu. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan ibadah Ramadannya. Dan para salaf dahulu mengatakan barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka dia juga tidak diampuni pada bulan-bulan yang lainnya. Eh, dalam mubalaghah, tentunya ini mubalaghah ya, mubalaghah mereka. Naam. Maksudnya kalau Ramadan saja yang di situ sudah Allah Subhanahu wa taala ya kondisikan sedemikian rupa agar orang itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang itu bisa diterima amal ibadahnya, agar orang itu bisa mendapatkan rahmatnya. Begitu sudah sudah dibuat seperti itu saja dia tidak mampu untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana keadaannya di bulan bulan selain bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan di bulan-bulan tersebut keadaannya seperti keadaan di bulan Ramadan? Tentunya akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka hendaknya kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Abuna Ibnu Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan berlalu bukan berarti kita selesai dari istighfar. Ketika Ramadan banyak kita istighfar. Setelah selesai nggak kita istighfar kepada Allah SWT. Tidak. Akan tapi dia dia senantiasa mendawamkan, membiasakan istighfar kepada Allah SWT. Katakan seperti yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ini adalah istighfar yang Allah ajarkan kepada nabinya Adam alaihissalam. Ya. Katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Perbanyak. Karena istighfar ini Allah ajarkan kepada nabinya Musa alaihi salam. "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli" dari surat Al-Qasas ya, ayat 16. Dari surat Hud ayat 47. Istighfarnya Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu dalam surat Hud ayat 47. Kemudian istighfarnya Nabi Musa, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Dalam surat Al-Qasas ayat 16. Nah. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia ya setelah melakukan suatu amalan dia nggak pede dan dia mengatakan ya ah paling-paling nanti saya juga jatuh lagi pada perbuatan maksiat ya paling-paling nanti saya juga melakukan maksiat lagi sehingga dia nggak nggak peduli dengan amal perbuatannya nggak memperhatikan amal perbuatannya kenapa nggak memperhatikan karena dia sudah apa meyakini dalam jiwanya dalam hatinya ah paling-paling nanti saya juga salah lagi ngapain sungguh-sungguh ya maka hendaknya perkataan seperti ini dibuang. Tapi hendaknya dia mengatakan ya dengan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dan berusaha agar tidak melakukan kesalahan lagi. Adapun kalau dia terjatuh setelah dia berusaha, maka itu lain lagi. Maka orang yang sudah sungguh-sungguh untuk beristighfar dan berusaha untuk meninggalkan maksiat, kemudian dia terjatuh pada perbuatan maksiat, orang tersebut akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa istighfar lagi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Adapun orang yang sudah menyerah, ya, sudah nggak peduli ah paling-paling nanti saya juga salah lagi. Ngapain sholat banyak orang sholat juga banyak ya, orang banyak diantara orang sholat yang yang melakukan perbuatan maksiat ya mending nggak sholat sama sekali adanya seperti itu ya maka orang ini adalah orang yang putus asa dan Allah azza wa jalla membenci dengan orang-orang yang berputus asa maka hendaknya antum wahai ikhwan dan akhwat lakukan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh dalam mengakuinya. Adapun kalau nanti kita terjatuh pada perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah akan menunjukkan kita agar kita beristighfar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini keadaannya hal tersebut tidak akan membahayakan baginya. Ya. Orang yang seperti ini keadaannya terjatuhnya dia terhadap perbuatan maksiat lagi itu tidak akan membahayakan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya agar dia itu melakukan amal saleh yang dengannya Allah Azza wa Jalla menghapus perbuatan-perbuatan dosanya. Ya. Ini bedanya dengan orang yang putus asa, ya. Walaupun zahirnya kelihatannya sama. Sama-sama melakukan maksiat, sudah ibadah, maksiat lagi. Zahirnya sama, ya. Tapi berbeda dalam batin. Orang yang pertama karena dia putus asa, maka dia tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Bahkan mungkin saja di akhir hayatnya dia mengakhiri dengan perbuatan perbuatan yang bisa menjurus memasukkan dia ke ke dalam nerakanya. Adapun yang kedua, maka dia sudah berusaha dan sungguh-sungguh Kemudian ketika dia terjatuh pada perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya agar dia itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan insyaallah Allah Azza wa Jalla akan akhiri hidupnya dengan perbuatan yang baik yang dengannya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, di antara tanda-tanda Diterimanya amal seorang muslim adalah al-wajalu atau al-khawf min adami qabulil amal. Ada perasaan takut yang terdapat dalam jiwanya, dalam hatinya ketakutan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perasaan takut yang ada dalam hatinya. Jangan-jangan Allah itu tidak menerima amal ibadahnya. Maka berbahagialah ketika ada perasaan takut kalau-kalau Allah itu nggak menerima amal ibadahnya. Karena ketika rasa takut itu berada dalam hatinya, maka dia akan memperbaiki kualitas amal ibadahnya terus menerus. Adapun orang yang tidak merasa takut, maka dia nggak peduli dengan amalnya. Maka seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang mengamalkan suatu amalan dan dia mengatakan atau niatnya yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Nah. Dia nggak peduli apakah sholatnya sah, apakah puasanya sah, nggak peduli. Yang penting saya sudah puasa. Ya. Yang penting orang-orang tahu saya sudah puasa dan saya dianggap sebagai muslim. Itu tercukup bagi dia. Ya. Itu keadaan orang yang tidak ada dalam hatinya perasaan takut. Adapun orang yang dalam hatinya ada perasaan takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amal ibadahnya, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh agar setelah dia melakukan amal tersebut dia iringi dengan banyak istighfar dan juga iringi dengan amalan-amalan ibadah yang lain yang dia berharap dengan amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan yang telah dia lakukan sebelumnya. dan kaum muslimin dan muslimat bahwasanya ketika kita mengamalkan suatu amalan dan kita iringi dengan amalan yang lain itu menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak butuh dengan amal ibadah kita. Jangan jangan Anda kira bahwa Allah itu butuh dengan amal ibadah kita. Sehingga setelah dia melakukan amalan, dia nggak peduli, ah yang penting saya sudah beramal. Ya, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa. Berarti saya sudah menggugurkan kewajiban. Seolah-olah dia menyangka bahwa Allah itu butuh terhadap puasanya, bahwa Allah itu butuh terhadap sholatnya. Sehingga yang penting dalam dirinya, yang penting dia sudah sholat, sudah sholat, yang penting dia sudah puasa. Karena dia menyangka Allah itu butuh terhadap puasa dan sholatnya. Kalla summa Allah itu nggak butuh dengan amal ibadah kita. Allah ghaniyun an ya, Allah itu nggak butuh. Justru kitalah yang butuh. Karena kita mengharapkan nikmat yang bertambah. Karena kita mengharapkan nikmat yang bertambah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan kepada rasulnya setelah diberikan kenikmatan-kenikmatan ala Allah Azza wa Jalla, Allah ajarkan kepada rasulnya agar dia banyak melakukan ibadah yang dengannya berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna in a'tainaka al-kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya. Al-kautsar secara lughah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, al-kautsar lughatan bimana al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, para ulama menafsirkan bahwa al-kautsar di sini adalah sungai yang berada di surga sungai yang berada di surga yang putihnya melebihi putihnya susu, yang manisnya melebihi manis madu. Ya, melebihi manis madu. Yang apa? pinggiran atau apa? sisi-sisinya itu berupa emas. Dan cawan-cawannya sebanyak bintang, bintang di langit. Barang siapa yang minum dari air tersebut, maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. al kawthar, Ini kawthar, ya nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya inna a'tainaka al-kawthar kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh pada Rasulnya untuk bersyukur fasalli li rabbika wanhar ya maka karena nikmat yang sudah banyak ini tadi al khairul katsir dan begitulah Rasulullah SAW diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka Allah menyuruh dia untuk bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah, laksanakan salat dan berkurbanlah. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengamalkan ibadah itu tanda bahwa kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka kalau Allah itu butuh terhadap amal ibadah kita. Justru kita yang butuh terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang ingin kenikmatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla berarti kenikmatan akan di stop. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Ya. Maka keadaan orang yang ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan syukur, ingin melakukan perbuatan syukur, maka dia akan betul-betul ya menjaga perbuatan tersebut takut-takut jangan-jangan syukurnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat kita puasa kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya perhatikan apa yang kita lakukan dari amal-amalan tersebut dan hendaknya kita takut kalau-kalau amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita diterima, diberikan nikmat oleh orang lain, ya, maka tentunya kita akan bersyukur kepada orang saja. Kita betul-betul bersyukurnya itu, berterima kasihnya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus, ya, agar orang tersebut juga menerimanya. Dan kita memperhatikan Masa kita dikasih uang misalnya kita dikasih makan, eh makasih ya. Terus sambil nggak melihat misalnya, nggak melihat kita. Makasih. Ya, atas pemberiannya dengan nada yang dengan nada yang nggak sopan misalnya. Kira-kira nanti dikasih lagi nggak? Nggak dikasih lagi ya. Ini orang nggak ada terima kasihnya, nggak so, nggak ada sopan santunnya. Ah, lagi-lagi nggak saya akan kasih. Itu pada manusia saja. Ya. Pada manusia saja, oh, manusia yang seperti digitukan itu nggak terima. Maka kalau orang melakukan ibadah, saum, dan dia mengatakan, ah, yang penting saya udah puasa. Yang penting gugur kewajiban saya. Yang penting saya udah sholat. Yang penting saya sudah gugur kewajiban dari saya tentang sholat. Maka orang seperti ini, itu tidak penting baginya diterima atau nggak diterimanya. Dan orang seperti ini nggak menginginkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menginginkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia betul-betul bersungguh-sungguh agar dia ya, syukurnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Uh, sepuluh menit lagi. Kebanyakan umumnya. Ini saya su sudah semangat nulis sepuluh ini. <laughs> ya, tapi baru dua sudah hampir selesai. Baik, kita sebutkan yang lain insyaallah. Kemudian di antara tanda-tanda amal ibadah seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh ya, rasa cinta terhadap orang-orang yang mengamalkan ibadah dengan ikhlas atau pada orang-orang saleh. Hubbus salihin wa bughdu al ma'asi. Mencintai orang-orang saleh dan membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Nah. Dia mencintai orang-orang yang soleh. Karena ketika dia mencintai orang-orang yang soleh, disebabkan karena Allah sudah mencintainya. Maka cintanya dia terhadap orang soleh dikarenakan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya. Orang-orang yang saleh sudah meninggal dunia dicintainya. Dan juga orang-orang saleh yang senang untuk mengaji, senang untuk beribadah dan dia berusaha untuk mengamalkan sunnah, kita mencintai mereka walaupun kita belum bisa untuk mengamalkan seperti mereka ya. Jadi jangan membenci Jangan kita membenci orang yang ingin berusaha mengamalkan sunnah dan kita belum bisa untuk melakukannya. Ada orang yang mengamalkan sunnah, ya kita cibir, ah sok alim dia, ya, sok suci dia, karena dia belum bisa melakukan amal tersebut. Maka perhatikanlah, ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengan dia. Jadi Allah mengajak perang dengan orang-orang yang memusuhi orang-orang saleh. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma Dan tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba ya, melebihi apa yang telah aku wajibkan pada mereka. Dan ketika seorang itu mengamalkan yang wajib-wajib, kemudian dia melanjutkan dengan amalan-amalan yang lain, وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ bin nawafil hatta أُحِبَّ Di sini Allah mengatakan, hatta أُحِبَّ Dan hambaku senantiasa berusaha ya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Di sini bisa kita ambil dua hal ya dari tanda-tanda apa? Dari tanda-tanda diterimanya amal ibadah seorang yaitu dengan mengiringi amal ibadah yang satu diiringi dengan amal ibadah yang lain. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang, Allah jadikan orang tersebut cinta terhadap amal ibadah tersebut. Ya. Sebagaimana seorang yang mencintai saudaranya, ya, maka dia tidak cukup untuk memberikan satu saja, tapi ingin memberikan yang lebih, yang lebih, yang lebih. Ya. Begitu juga orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla menerima amalan ibadah tersebut, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk menambah amal ibadahnya. Yang wajib sudah dia lakukan semuanya, kemudian Allah berikan taufik kepada dia agar dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah sehingga Allah pun mencintainya. Ya. Allah mencintai orang tersebut, orang yang soleh. Maka ketika ada orang yang mengamalkan amalan yang soleh dan kita mencintai orang yang melakukan amalan amalan soleh tersebut, maka kita termasuk bagian dari mereka maka kita termasuk bagian dari mereka. Jadi cintanya kita kepada orang tersebut karena Allah telah mencintainya. Dan kalau cinta kita sama dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa kita termasuk bagian dari mereka. Nah. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah memperbanyak istighfar setelah selesai dari mengamalkan suatu amalan ibadah. Ya, di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah memperbanyak istighfar setelah dia, dia selesai melakukan amalan ibadah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, setelah kita selesai dari salat, maka kita disuruh apa? Membaca istighfar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca Allah anta salam, minka salam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allah anta salam, minka salam. Ya, jadi Rasulullah SAW mengiringi amal perbuatan beliau dengan istighfar. Dan Rasulullah adalah orang yang diterima iba, amal ibadahnya. Ya. Dan beliau senantiasa mengiringi salatnya setelah selesai itu dengan istighfar dan juga lihatlah orang-orang yang Allah ya ceritakan mereka, orang-orang yang senantiasa salat malam. Apa yang mereka lakukan? Setelah itu wabil asharihum yastaghfirun. Nah, dan ketika waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat malam dia beristighfar. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang amal ibadahnya itu diterima. Di antara ya pujian Allah Subhanahu wa taala ketika ya mensifati orang-orang yang diterima amal ibadahnya Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka itu banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita juga harusnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan kepada Rasulnya, "Idza jaa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Istighfar. Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana tawwaba rasulnya Allah itu maha penerima taubat. Nah, Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat eh, saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini dan juga yang mendengarkannya. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar mengiringi ibadah-ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lain dan menerima amal amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di uh, kesempatan yang lain. Nah, uh, bagi yang ingin Eh, mendapatkan semuanya. Saya catat 10 di sini, tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya ya. Nanti bisa difotokopi ya. Masalahnya bahasa Arab, karena an anak ingin antum biar bisa bahasa Arab. <laughs> nah, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Ta'ala rahmati Setelah kita sama Terkait Tandatan Ditanya amalan ibadah Alhamdulillah beberapa poin kita telah dapatkan Yang pertama beliau menasihatkan kepada kita Kita melihat ya, para generasi salafus saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapatkan dari 10 poin yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Ustaz mengingat keterbatasan waktu. Yang pertama, tidak kembali ke dosa setelah ia melakukan ketaatan. Kemudian kedua, memiliki rasa takut dalam hatinya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya ya, akan tumbuhnya kecintaan terhadap orang-orang soleh dan kebencian terhadap orang-orang yang melakukan maksiat dan yang keempat terakhir memperbaiki istighfar setelah melakukan ibadah kita ucapkan jazakallah khair kepada al-ustaz atas yang telah disampaikannya dan insyaallah taala kita lanjutkan dengan soal dan jawab. Oleh karena itu kepada Bapak-bapak bertanya dipersilahkan bisa langsung melalui mikrofon yang disediakan panitia ataupun melalui dan kita batasi sekitar 20 menit untuk itu kami persilahkan kepada bapak-bapak siapa yang mau bertanya Untuk uh, di panitia akhwat ya, tolong dilihat barangkali ada kertas yang ditanyakan untuk Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, uh, saya ini bukan pertanyaan, saya menginginkan adanya rangkuman, Pak. Rangkuman dari apa yang karena kalau mengikuti mungkin karena cepat yang cepat atau mungkin keterbatasan kemampuan saya, ya, Pak. Cepat ya. Nah, pertama itu, kedua uh, bagaimana tenta, eh, dengan uh, kita kan selama ini sosialisasi dengan uh, dengan banyak orang Pak kadang-kadang ada uh, yang terdolimi oleh kita dan sudah ada yang masih ada ataupun sudah wafat bagaimana tentang istighfar di sini Pak jadi iya misalnya kita sebenarnya banyak dosa pada karena sering berhubungan lah manusia biasa tidak sempat meminta maaf Pak eh, bagaimana dengan program yang seperti ini ya, dihubungkan dengan ini Pak maka itu. Uh, eh, untuk sementara itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang lain ditampuk, ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita minta kesediaan Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi Pak? Nah. Pak Jejen. Ya, Pak Jejen. Pada Ustaz, silakan. Bagaimana kita meminta maaf ya kepada orang yang pernah kita zalimi dan kita tidak sempat tidak sempat untuk bertemu dengannya karena mungkin dia sudah pindah ke daerah lain atau bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Maka yang bisa kita lakukan ya setelah kita berusaha untuk mencarinya ya, di samping kita berusaha untuk mencarinya maka kita memohonkan ampun kepada dia ya memohonkan ampun kepada dia yang pernah kita zalimi yang pertama yang kedua dengan bersedekah untuk apa orang yang pernah kita zalimi berbuat kebaikan ya sedekah maksudnya untuk yang ditujukan bagi orang yang pernah kita zalimi ya, yang ditujukan bagi orang yang pernah pernah kita zalimi nah maka dengan perbuatan tersebut insya Allah Allah akan mengampuni dosa yang pernah kita lakukan kepada orang yang kita zalimi ya yang kita belum sempat untuk bertemu dengan dia atau mungkin kita mengetahui telah meninggal dunia dan kalau masih hidup dan ketika itu kita bertemu lagi, maka kita ucapkan ya permintaan maaf. Dahulu saya pernah melakukan kezaliman kepada antum dan saya memohon maaf ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah itu kepada antum agar menerima Nah, maaf. Ya. Begitu. Jadi pada orang yang belum kita uh, belum sempat untuk kita ketemui dan dia sudah tidak ada ya, karena pergi ke tempat lain atau pernah meninggal dunia, maka kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengampuni dosa-dosanya dan berikan hidayah kepada dia dan juga kepada kita atau dengan bersedekah atas nama dia. Nah, والله أعلم صح. نعم uh, ini mengenai ini Pak kan kadang-kadang kita itu disibukkan dengan keduniaan saja Pak apakah perlu untuk lebih khusus dalam Ramadan itu misalnya kalau sepegawai ngambil cuti misalnya Pak ya mengurangi terawih oh, mengurangi aktivitas Pak, aktivitas untuk lebih khusus di Ramadan itu. Misalnya seorang pegawai ngerti karena uh, ada uh, di beberapa terutama hotel muslim Pak ternyata ketika Ramadan di Indonesia itu banyak yang dihuni itu dari dari dari dari mereka cuti mereka ngambil satu bulan untuk Ramadan saja Pak apakah uh, ya kita juga eh, baik diikuti misal mengurangi kegiatan demikian Pak. Nah, e, para salaf dahulu, para ulama, ketika datang bulan Ramadan, maka mereka berhenti, menghentikan segala aktivitas mereka. Ya, termasuk diantaranya mengajar bahkan mengajar ketika datang bulan Ramadan maka mereka berarti mengajar mereka fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam masalah mengajar saja ya dia itu bisa memberhentikan terlebih dahulu agar dia bisa fokus terhadap ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi dalam masalah yang lain ya dengan catatan yang lain itu tidak mengganggu ya kewajiban-kewajiban kita yang lain ya, dengan maksud seperti ini. Jadi kalau bulan Ramadan datang kemudian kita ingin fokus, setelah itu kita tinggalkan pekerjaan ya. Kalau ketika kita meninggalkan pekerjaan kita itu tidak mengganggu kewajiban kita yang lain seperti memberikan nafkah kepada keluarga, maka silakan Anda melakukan ya. Kita fokuskan. Tapi kalau misalnya hal itu bisa mengganggu kewajiban kita yang lain dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga misalnya sehingga keluarga itu terlantar, maka tidak seperti ini. Kita kita membaginya. Kita tetap berikan waktu untuk keluarga agar bisa mendapatkan kewajiban mereka, ya hak-hak mereka atas kita. Kemudian kita jadikan ya apa waktu terbanyak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini adalah musim musim-musim yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala itu akan lipat gandakan ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa taala buka lebar pintu-pintu maghfirahnya dan itu terjadi pada setiap malamnya, ya inna Allah inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kulli laila kata Rasulullah SAW sungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang diampuni eh, hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka dan hal itu terjadi pada setiap malamnya nah Allah alam silakan penanya berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, berhubungan dengan masalah bid'ah bagaimana Allah memperlakukan memberikan memberikan hukuman gitu terhadap uh, apa orang yang melakukan bid'ah sedangkan orang tersebut tidak mengerti masalah itu bid'ah atau tidaknya gitu pak itu saja Terima kasih. ya sekarang kan sudah banyak orang ya apa masyarakat itu misalnya berselawat gitu kan tidak paham e, isinya gitu tapi dia selalu mengamalkan gitu. Nah, itu karena ketidakpahamannya ini bagaimana Allah memperlakukan terhadap orang tersebut gitu. Nah. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kalau kita punya kejujuran akan mencari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu akan berikan jalan kepada dia. Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan dia itu membenci sunnah, tidak tapi karena dia belum tahu apa itu sunnah. Maka kalau orang seperti itu, dia memiliki kejujuran ingin mencari jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, suatu saat Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan bagi dia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berikan jalan kepada Salman Al-Farisi. Kepada Salman Al-Farisi. Bagaimana Salman Al-Farisi ya kesungguhan beliau dalam mencari yang hak. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang banyak. dijadikan budak padahal dia bukan budak. Dirampok hartanya. Tapi hal itu tidak menjadikan beliau itu lemah dalam mencari yang hak. Maka karena Allah melihat kejujuran pada dirinya, Allah Azza wa Jalla pada akhirnya pun memberikan jalan kepadanya untuk mencari yang hak. Ana yakin di antara kita-kita semua itu dahulunya itu adalah orang-orang yang belum tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Banyak di antara kita. Ya. Tapi karena insya Allah ya kita menginginkan kejujuran dan kita memiliki kejujuran, ingin mencari yang hak, maka Allah Azza wa Jalla berikan jalan kepada kita dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di jalan tersebut sampai kita menghadapnya. Jadi orang yang melakukan kebidahan misalnya, belum tentu dia itu orang yang membenci sunnah. Tapi dia menginginkan yang hak, hanya saja belum dapat. Hanya saja belum dapat, dia belum menemukan. Maka kita doakan kepada orang-orang yang seperti mereka itu, orang-orang yang memiliki kejujuran dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan mencari yang hak, ya, dan sungguh-sungguh Semoga Allah Azza wa Jalla itu memberikan hidayah kepada mereka dan menjadi penolong-penolong hamba-hamba Allah Subhanahu, penolong agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, Allah alam. Silakan. Uh, terima kasih Pak Ustaz. Uh, sebelumnya saya minta maaf dan mengenalkan dulu nama saya Kumi. Saya berasal dari Masjid Besar Kaum Samarang. Ya. Kebetulan saya kemarin melihat ada brosur ya di sini ada pengajian. Uh, memang tadi materi yang disampaikan sudah jelas ya. Tetapi di sini kan tablik abar di sini intinya adalah tanda-tanda diterimanya amalan ibadah Ramadan gitu kan. Nah yang saya tanyakan kita banyak tahu semua bahwa bulan Ramadan itu memang bulan dikatakan bulan berkah gitu kan, bulan lipat gandanya pahala gitu kan, sehingga manusia di sana beramai-ramai gitu kan, Ada tadarus gitu kan, ejak tadinya jarang tamat berikan di bulan Ramadan itu bisa dua kali tiga kali gitu kan Al-Quran sholat sunnah yang biasanya jarang sehingga di bulan Ramadan itu banyak karena yang apa yang dituju itu adalah bulan melipat pahala itu kan yang saya tanyakan ya, ini esensinya dengan bulan Syawal sekarang gitu kan. Apakah pada waktu kita ini kaitan dengan materi itu aja Pak? Atau usah ada kaitan dengan sepanduk itu kan? Apabila di bulan Ramadan itu kita melaksanakan seluruh amalan baik yang fardu ataupun yang sunat dengan berlipat ganda karena mengikuti apa? Karena tujuannya amal itu kan dilipat gandakan amal itu kan. Sehingga pada bulan Syawal pelaksanaan itu tidak sesuai lagi dengan bulan Ramadan tersebut. Artinya contohnya begini. Kalau kita dulu itu memaksakan ngaji ya, membaca Al-Qur'an yang biasanya tamat satu kali dua kali, di bulan Syawal itu kita kembali misalnya ke tamat-tamat acan gitu kan. Apakah itu tanda esensi ya diterimanya amalan di bulan Ramadan dikaitkan dengan esensi di bulan Syawal itu? Itulah yang barangkali yang saya tanyakan gitu kan. Yang kedua, itu memang kita harus yakin bahwa apapun yang namanya ibadah lillahi ta'ala itu pasti akan diterima. Tetapi gitu kan yang saya tanyakan itu kaitan dengan nomor satu tadi. Kalau tadinya di bulan Ramadan kita banyak beribadah sehingga di bulan Syawal ke sini kita berkurang, apakah itu merupakan tanda-tanda gitu kan akan apa diterimanya amalan Ramadan itu gitu kan? Nah, itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama, kita bisa mengenali bahwa ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak itu setelah kita melakukan ibadah. Jadi setelah ibadah selesai baru kita akan mengetahui atau berharap agar ya ibadah kita itu yang kemarin sudah dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah Ramadan di bulan Syawal ini ya itu tetap kita butuhkan karena beberapa hal. Yang pertama, dengan mengetahui tanda tersebut, maka kita akan semakin semangat dalam beribadah dan berdoa agar Ramadan kelak ya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjaga lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui. Ya. Sebelum kita mengetahui amal-amal apa tanda-tanda ini, tanda-tanda diterimanya Ramadan seorang, mungkin saja ketika ya ketika itu kita masih melaksanakan apa adanya. Melaksanakan apa adanya. Dan setelah kita mengetahui ya tanda-tanda ini, maka kita takut Ya, jangan sampai Ramadan kita yang akan kita lalui nanti, ya, itu tidak kita lihat ya di dalamnya itu tanda-tanda yang dengannya kita bisa berharap Allah itu bisa menerima amal ibadah kita. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, maka itu akan memacu bagi kita agar kita bisa mengkondisikan diri kita dengan amal-amal ya yang berhubungan dengan Ramadan secara khusus atau amal-amal yang lain. Dan kedua, ketika kita tidak mendapatkan tanda-tanda ini, maka itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan-jangan kemarin kita itu melaksanakannya masih apa adanya. Ya, menjadi pelajaran kita. Wah, ini kelihatannya tanda-tanya nggak ada pada kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terpacu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai amal imal ibadah kita baik itu Ramadan ataupun yang lainnya itu terulang seperti apa yang kita lakukan pada tahun kemarin atau pada bulan Ramadan kemarin ya maka dengan begitu kita akan semakin bisa menjaga amal ibadah Ramadan kita ya kemudian dengan mengetahui tanda-tanda amal ibadah kita ya tanda-tanda diterima atau tidaknya amal ibadah kita maka kita ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja menerima amalan ya, yang tadinya banyak bolong-bolongnya itu akan diterima karena diikuti dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti ya melihat kepada hamba-hambanya bagaimana amal kewajiban mereka. Ketika amal kewajiban mereka itu banyak yang bolong-bolong, banyak yang salah ya, yang nggak sempurna, maka Allah menyuruh malaikatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi dengan ama dengan amalan-amalan sunnah dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan maka dengan mengetahui tanda-tanda ini ya dan kita melihat Ramadan kita kemarin itu ya kelihatannya masih banyak yang bolong-bolong banyak yang kurang maka kita akan bersegera untuk apa bersegera untuk mengiringi dengan amalan-amalan sunnah dengan harapan yang tadinya Allah itu nggak mau menerimanya, tapi karena Allah SWT, karena kita mengiringi dengan amalan-amalan sunnah dan senantiasa beristighfar, senantiasa memohon kepada Allah SWT agar diterima, maka amalan-amalan tersebut bisa menutupi amalan-amalan yang wajib yang telah berlalu. Nah, ya ini yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Allah alam. Mungkin masih ada untuk satu penanya ya. Persilahkan kalau masih ada, kalau tidak mungkin kita tutup. Masih ada? Atau dari anak sendiri boleh, set? Boleh dari anak sendiri. Boleh. Uh, set mungkinkah ada gitu keadaan seorang muslim itu yang memiliki semangat di luar Ramadan sebagaimana semangatnya di bulan Ramadan itu, Mungkin tidak ada orang seperti itu. Zaman sekarang atau dulu? Kalau dahulu jelas banyak, ya. Zaman sekarang ya ada, cuman kita nggak tahu. Ya. Anak yakin bahwa di muka bumi ini ada ada ada orang-orang yang semangatnya di luar Ramadan seperti semangat mereka di dalam Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Hal itu sesuai dengan kualitas iman seseorang. Semakin kualitas imannya tinggi, maka semakin semangat dia dalam beribadah. Dan semakin kualitas imannya rendah, maka semakin rendah pula amal ibadah atau keinginan dia dalam menghidupkan ibadah-ibadah dalam hari dalam hari-harinya. Ya, jadi kembali kepada iman seseorang. Nah, semakin imannya kuat, maka semakin dia bersemangat dalam menjaga amal-amal ibadah, ya. Jangan sampai amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam Ramadan dia tidak melakukannya di bulan selain selain bulan Ramadan. Nah, Allah a'lam Mungkin cukup ya, dicukupkan dari sini. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang besar kepada beliau juga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan di dalam keluarga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian di penghujung hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Telah kita simak bersama pemaparan dari Ustaz Abdul Khalik hafizahullah taala terkait dengan tanda-tanda diterimanya amalan Ramadan atau terkait tanda-tanda diterimanya amalan ibadah Ramadan. Pada akhir ini adalah sesi penutupan. Rasulullah mengatakan la yashkurullaha ma la yashkurun nas tidaklah kita dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah jikalau kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia oleh karena itu kami menghaturkan terima kasih yang pertama kepada al-ustaz atas segala ilmunya yang telah disampaikan kepada kita kemudian juga kepada Yayasan selaku penyelenggara Yayasan Ibn Qayyim Al-Jawziah Garut Kemudian Aturan terima kasih juga kepada DKM Masjid Besar Tarogong Kaler Pepatah mengatakan Bunga Kemboja putih berseri Putihnya hingga ke ujung dahan atas bantuan dan kerjasama yang diberi kami ucapkan jazakumullah khairan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kiranya cukup sampai di sini acara kajian tablik akbar ini atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.